Kita dengarkan apa kata Ustadz. Kita dengarkan apa kata Ustadz. Apa kata Ustadz. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya ayuhan nas, afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam wahai manusia sebarkan salam wa ingut ta'am dan berikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang lapar. Jangan salam aja, kenyang orang dengar salam. Tapi yang lapar nggak dibantu. Lihat orang-orang yang lagi menderita, bantu mereka. Wasilul ar'am, jangan kamu perhatian kepada orang lain, keluarga berantakan. Wasilul arham, family kamu sambung lagi. Jangan saling sinis, jangan saling benci. Wasilul arham, sambung family kamu. Jangan kamu urusan manusia. Oh, bagus sama masyarakat, bagus sama family. Ibadah kepada Tuhan yang berantakan. Wasallu wa nasuniyam bangunlah kamu di tengah malam sholat sedangkan manusia mereka dalam keadaan tidur lelap manusia dalam keadaan tidur kamu bangun menghadap kepada Allah manusia dalam keadaan lupa kamu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala istimewanya sama dengan pohon yang semuanya kering kamu ibarat pohon yang hijau sama dengan semuanya gelap kamu menjadi lampu yang terang benderang sama dengan orang-orang ketakutan kamu menjadi orang yang tenang dan menenangkan empat hal ini kata Nabi sebarkan salam beri makan kepada orang-orang yang lapar sambunglah hubungan famili kamu Sholatlah di waktu malam ketika manusia tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kamu masuk surga dengan selamat. Kalau orang mukmin semuanya masuk surga sekalipun diadab di neraka. Tapi kalau empat ini dilakukan masuk surganya nggak pakai disentuh neraka dengan selamat. Nggak ada yang nyentuh, hisapnya lancar, selamat gak sampai tersentuh dengan neraka Allah SWT artinya masuk surganya gampang gak pakai susah payah gak tahu lagi yang penting masuk surga sekalipun dalam neraka silahkan aja barangkali inti kepingin ngerasakan neraka pengalaman ya nah, empat hal ini adalah resep supaya kita gak tersentuh dengan kesusahan ada di akhirat nantinya Iya kan? Tuh, apa kata Ustadz? Iya kan? Tuh, apa kata Ustadz?